Iqra ya ikhwah Imam فمن ذلك منكرات المساجد مما يشاهد كثير في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها أو أو انحراف أو انحراف عن القبلة بسبب Aman apa itu? Ama. Ama. hmm. Kelas. Kita baca Kolamu alif. Masuk bab Bab baru Fil mungkaratil Ma'lufati fil adats bab masalah kemungkaran-kemungkaran yang menyatu dalam tradisi dalam suatu kebiasaan jadi kemungkaran-kemungkaran yang sudah menjamur di tengah-tengah kaum muslimin di tengah-tengah kita <clears throat> seakan-akan bukan kemungkaran wafil ingkari alal umara wassalatin dan juga bab masalah ingkar terhadap pemerintah wa amruhum bil ma'ruf dan perintah pada mereka untuk berbuat suatu kebaikan. Taib. Ini di sini akan disebutkan masalah kemungkaran-kemungkaran kemungkaran-kemungkaran nanti di pasar, di masjid, dan sebagainya di tempat-tempat yang sering terjadi suatu kemungkaran. Walanat kur fidalika faslain dan kita akan menyebutkan dua fasal. Yang pertama adalah al-fasul awal i'lam anal munkaratil ma'lufah fil adat la yumkin hasruha ketahuilah bahwasanya kemungkaran-kemungkaran yang menyatu di dalam kebiasaan-kebiasaan tradisi-tradisi masyarakat ini tidak mungkin untuk dibatasi artinya sangat banyak sangat sangat banyak kemungkaran-kemungkaran yang telah mereka lakukan <clears throat> dan sini di dalam kitab ini nggak mungkin untuk menyebutkan secara keseluruhan Walakinna akan tapi kita akan menyebutkan kepada beberapa jumlah yaitu suatu kumpulan-kumpulan yang menunjukkan dengannya ala amsaliha atas contoh-contohnya yang memang waki terjadi dalam tengah-tengah apa kaum muslimin. Faminda jika dan di antara kemungkaran-kemungkaran tersebut yaitu kemungkaran-kemungkaran al-masajid. Mungkaratul masajid, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam masjid. Mimma yusahidu kathir fil masajid isa atau salati kita maknina <clears throat> Dan dari apa-apa yang telah yang disaksikan banyak ya oleh kita, oleh kaum muslimin yang sadar itu suatu kemungkaran yang sebagian mereka nggak mengerti itu suatu, suatu kemungkaran dalam masjid di dalam masjid-masjid kaum muslimin yaitu isaah as salah isa atas solah yaitu jelek ketika dia sholat karena meninggalkan tumak ninah ini ketika sholat kaum muslimin ya bahkan bukan sekedar kaum muslimin orang awam bahkan di tengah-tengah mahad ya santri-santri para santri yang kenal ilmu yang mereka belajar hafalan mereka juga demikian sebagian mereka dari kalangan para santri ketika sholat bagaimana tidak tenang dalam sholatnya meninggalkan tumak ninah ketika berdiri ketika ruku firruku was sujud dan juga sujud ini mereka bagaimana keadaan mereka sholatnya banyak gerakan-gerakan yang tidak berguna padahal tumak ninah ya ketika dalam ruku <coughs> ketika dalam sujud itu termasuk hal-hal yang harus ia lakukan ini bisa membatalkan sholatnya ketika dia enggak tumanina. Termasuk rukun atau syarat dalam tumanina sujud, ruku, imam. Termasuk rukun. Ini rukun. Ketika dia lakukan, ketika dia tinggalkan rukun tersebut, sujud ya banyak gerak-gerak yang enggak berfaedah. Ketika ruku, ketika iktidal. Nah ini ini membahayakan sholatnya Sangat mem membahayakan. Padahal dia seorang santri. Sudah besar. Sudah terkena suatu taklif, terkena suatu kewajiban, dia harus sholat untuk tumak ninah, untuk tenang. Ini. Jadi para santri yang sudah besar, walaupun kecil juga demikian melatih dirinya untuk sholatnya tenang, untuk sholatnya tidak banyak gerak-gerak kecuali memang ada kebutuhan yang sangat penting sehingga dia harus menggerakkan sebagian tubuhnya. Wa kadzalika kullu dan demikian juga semua apa-apa yang akan mengurangi atau mencacati sahnya salat tersebut. Ini ya. Ini akan mengurangi nilai pahala atau sahnya sholat tersebut. Artinya sholatnya tetap sah, tapi dari sisi kualitasnya sholat tersebut itu ber, berkurang nilai, ya kualitas sholat orang tersebut ketika dia melakukan hal-hal demikian min najasah dari sebuah hal yang najis ala thawbin al musalli ini ya lagi sholat nggak perhatian enggak memperdulikan tentang pakaiannya terkena najis atau tidak ketika dia kencing tidak menaikkan apa celananya sehingga kena cipratan-cipratan air kencing tersebut. Nah ini ini ini akan membuat apa? ya Yakjah, ini membuat cacat salat tersebut. Nilai kualitas salat orang tersebut akan ber, berkurang. Layaroha yang ia tidak melihatnya mungkin menyepelekan ya biasa orang awam atau mungkin juga santri yang sudah tahu juga ia lakukan tidak memperdulikan itu adalah suatu yang najis aw <clears throat> inhirafi an qiblah bisababin ini amiyin aw dilamin dengan sebab apa berpaling inhiraf an kiblat berpaling dari kiblat artinya ketika sholat dia tidak menghadap ke arah kiblat. Dengan sebab mungkin dia nggak mengerti buta atau yaitu adanya suatu kegelapan. Ini hawanya gelap, ya mungkin listrik mati, nggak tahu keadaan ini di mana, atau orang buta, nggak ada usaha-usaha untuk mengetahui mana arah kiblat, tidak ada istihad dirinya untuk bersungguh-sungguh tanya kepada rekan-rekannya mana ya arah kiblat saya mau sholat ini ini sama sekali nggak istihad nggak ada usaha untuk mengetahuinya lah ini ketika dia sholat menghadap ternyata menghadap selatan ternyata menghadap ke utara dan ini akan membuat yahdah visi hati sholat akan membuat cacat sholatnya bahkan nam bisa membatalkan sholat tersebut. Dia harus mengulang sholat tersebut ketika dia sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat. Nah di sini tentang hukum seorang sholat tidak menghadap kiblat. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, ya beliau mengatakan tentang orang-orang yang tidak menghadap kiblat ketika sholat, nggak ada usaha enggak ada istihad, ya, enggak ada upaya untuk mengetahuinya. Dia menyepelekan menggampangkan, ternyata sholatnya menghadap selatan. Maka beliau mengatakan ajma'u ala annahu man shalla ila qiblah telah bersepakat para ulama bahwasanya barang siapa yang dia salat menghadap selain kiblat min her istihad tanpa ada istihad, tanpa ada upaya untuk mengetahui mana arah kiblat tersebut. Ini anna salatahu ghairu mujzi'ah. Bahwasanya salatnya tidak cukup. Wa alaihi i'adatuha. Maka baginya wajib untuk i'adatuha. Yaitu untuk mengulanginya. Ini, untuk mengulangi ke arah yang sebenarnya mana arah kiblat tersebut. Ini berbeda ketika dia sudah usaha, ya. Berbeda ketika dia sudah usaha, sudah tanya, mana arah kiblat? Oh, ke sana. Ternyata salah. Di, ditunjukkan ternyata ke arah apa? Selatan. Nah, ini berbeda keadaannya. Ketika keadaan seperti ini, maka tidak mencacati sholatnya. Tetap biasa sah sholatnya, tidak perlu untuk mengulanginya. 6 walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matawallu wa maka milik Allah timur dan barat dimanapun kalian berada sesungguhnya kalian menghadapkan ketika sholat maka disitulah disanalah wajah wajah Allah ini, ini ketika sudah ada usaha, ketika sudah ada upaya untuk mengetahui arah kiblat tersebut. Tapi ketika enggak ada usaha, ketika enggak ada upaya untuk mengetahuinya, lainnya ini bisa membatalkan sholatnya dan harus diulang sholat tersebut. Lain ini nama kata beliau telah ijma. Ketika nggak ada usaha, ketika nggak ada upaya, maka sholatnya harus diulang. Lain ini enam bagi kita harus perhatian ya ketika mau sholat mungkin ketika apa safar ini ketika mungkin nggak tahu ini di mana arahnya mana jalan-jalan di sawah mau sholat nggak tahu mana arah kiblat lebih-lebih ketika kalian apa tinggal di bukan satu tempatnya kalian musafir biasanya kita mungkin ke Sumatera atau orang Sumatera ke sini itu kadang bingung mana arah kiblatnya ini kita di sini dulu saya ketika sholat merasa menghadap ke utara di masjid ini awal-awal datang di sini mungkin kalian juga sama sebagian mungkin merasa kok menghadapnya lain. Gimana Muhammad Makassar? Pertama antum sholatnya merasakan ke arah mana di masjid ini? Ah, gila enggak? Hah? Bingung enggak? Ini, ini bingung, ya. Sampai pun sampai bertahun-tahun itu pun masih bingung, merasakan hatinya masih merasa ke arah utara. Sudah padahal sudah bertahun-tahun tinggal di Sampung, Nah ini sehingga ketika mungkin dia jalan-jalan ke Magetan mau sholat atau mungkin ketika dia jalan kok di sawah mendapati adan belum sholat sehingga dia harus sholat di situ. Dia tanya kepada orang yang ada di situ mana arah kiblat. Nah ketika dia nggak nggak ada upaya untuk tanya, lah ini ini membahayakan sholatnya. Tapi ketika dia sudah tanya ternyata salah, ini tidak mengapa dan dianggap sah ini menurut jumhur para ulama dan memang sebagian mengatakan tidak sah. Ini memang khilaf. <clears throat> Tapi yang rojeh itu dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar tentang masalah sholat menghadap bukan arah kiblat. Nah ini, ini apa hal-hal yang akan mencacati kualitas sholat seorang yaitu adanya najis ini kemudian adanya apa yaitu hal-hal ternyata sholatnya menghadap bukan ke arah kiblat ini akan membuat cacat sholat tersebut dan juga tumak nina ini suatu ke kemungkaran ketika ada orang tahu loh sholatnya kok menghadap utara maka kalian berkewajiban untuk membetulkan ya untuk mengarahkan agar sholatnya menghadap ke arah kiblat. Jangan dibiarkan ini sholat menghadap utara dibiarkan. Jangan antum segera kasih tahu. <clears throat> Wa min dalika dan di antara kemungkaran yang lain adalah Allah nu fil qiraah. apalahan kan Apa mam? Salah di dalam bacaan. <clears throat> Terjemahnya salah dalam bacaan gitu kesalahan di dalam membaca. Dulu ketika membahas tentang adab adab Al-Qur'an kita pernah jelaskan tentang masalah tersebut. Ada lahan, ada apa? tahuni ya. Malam ya tahuni bil Qur'an falaisa minna. Barang siapa yang tidak apa membuat bagus suaranya maka bukan jalan kami dalam Al-Qur'an ya dia tidak berusaha membaguskan suaranya maka dia bukan apa tarekah kami <clears throat> ada lahan ada tahuni di sini ya para salaf ketika membahas masalah lahan atau melakukan Ya. Ini satu kemungkaran ketika memang apa? Itu berlebih-lebihan di dalam bacaannya. Sebagian para kuro ya, terutama kuro-kuro Indonesia itu ketika mereka melakukan Al-Qur'an naudzubillah min dalik ya, sampai sangat panjang. Jadi tamtit ya. Ini if ifrat fil tamtid. Dia berlebihan dalam apa? Itu memanjangkan bacaan-bacaannya. Yang harusnya mat tabi'i dibaca dua harokat sampai apa? Ya ini mungkin enam harokat, mungkin tujuh harokat. Ini ya, karena mereka melakukan untuk suatu hal yang biar bagus suaranya, biar indah. Nah ini apa? Dipanjang-panjangkan. Ketika pendek, ketika panjang sebagian dipendekkan. Nah ini hal yang seperti ini, lahan seperti ini itu adalah diharamkan. Dan para salaf keriha as-salaf ini maksudnya adalah haram. Nah ketika para salaf mengartikan makruh mereka adalah membawakan makna yang haram. Lain nah, ini lahan yang diharamkan. Adapun lahan-lahan yang tidak diharamkan adalah lahan yang tidak sampai melampaui batas. Dia melakukan tapi sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid mahrus tidak keluar la ini tidak mengapa sebagaimana dikatakan oleh Mawardi in ukhrijat lafdul Quran an siha fahuwa haramun jika dikeluarkan lafaz Al-Qur'an mahrajnya keluar dari apa mahraj yang sebenarnya tidak sesuai dengan mahrajnya maka itu perkara yang haram lahan yang diharamkan Demikian juga panjang pendeknya. Nah ini, ini adalah juga diharamkan. Jadi lahan ada dua bentuk, ya ada lahan yang memang melampaui batas, ada lahan yang sesuai, artinya sesuai dengan tajwid, ini tidak mengapa, tapi ketika dia melampaui batas, ini yang diharamkan. Ini kesimpulan nawawi dalam Atibian halaman 89 tentang hukum bacaan lahan. Nah ini, ini lahan itu kalau diterjemahkan apa? melakukan, ya. Sehingga disalahkan ketika dia melampaui batas. Ada apa tahoni? Nah, malam yatahoni bil Quran falasamina. perang siapa yang dia tidak melakukan artinya apa? Tidak membaguskan suaranya dengan kaidah-kaidah tajwid, maka dia bukan golongan kami, bukan termasuk jalan kami. Nah, ini ini di sini beliau memasukkan satu kemungkaran ketika di dalam baca Al-Qur'an di masjid atau dengan apa? Satu-satu orang dibaca membacanya dengan lahan ini yang diingkari adapun ketika dia sesuai dengan tajwid maka bukan suatu kemungkaran. <clears throat> Tayyib Allah alam bisawab ilahuna tafaddalu hafizakumullah.